Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya yang kami hormati, semoga Buya diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat Buya. Eh, kami mohon doa selalu untuk kami Buya. Nah, yang saya yang kami tanyakan adalah mengenai ini makna dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس Nah, di dalam firman itu ada kalimat layakumuna tidak dapat berdiri itu maknanya apa Bu ya? Dan kemudian di uh, ayat berikutnya juga kami ingin meminta penjelasan Quran surat Quran surat Al-Baqarah ayat 276 276 itu kami mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 20, 225. Ini pernah juga disarai di sini, tafsiri di sini dengan panjang lebar tentang begitu bahayanya riba. Jadi pemakan riba itu nanti di hari kiamat dibangkitkan seperti orang yang kena masuk syaiton. Masuk syaiton itu orang kesurupan. Jadi kalau nanti di padang mahsyar ada orang kesurupan, jatuh bangun, yaitu orang makan riba. Dan dilihat nanti semuanya ya, kalau mau berdiri seperti orang yang yatakhabbatuhu syaitonu minal mas orang kena masus syaiton kesurupan kan ajarannya ya, ini jadi jurid ini ah hidang akal gitu itu ciri orang riba dan nanti semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba di dunia ini bermacam-macam di situ nanti bermacam-macam ada yang perutnya ada sesuai dengan dosa yang dilakukan khusus pelaku riba seperti itu dan dia kalau bangun, kalau bangun, bangun, jatuh, bangun, jatuh. Kelihatan kalau itu pemakan riba. Ini menunjukkan begitu mengerikannya. Dan kalau sudah keadaannya seperti itu, gimana bisa segera sampainya berang sirotol mustaqim? Sementara orang-orang bertakwa yang dekat kepada Allah bersama rombongan Rasulullah, yang namanya padang mahsyar yang dikatakan puluhan ribu tahun itu, dilewati oleh orang-orang yang beriman hanya seperti mabainat duhri wal asri, seperti antara duhur dengan asar makan riba akan tertinggal dengan ini semuanya. Karena apa? Dia jatuh dulu, bangun dulu, jatuh dulu. Gimana akan bisa cepat melewati mahsyar. Tapi para kekasih-kekasih Allah. Dulu berdosa, tapi bertobat. Habis. Dulu makan riba. Dulu urusan dengan riba. Dengar sekali, nyesel langsung berusaha untuk meninggalkannya. Diampuni oleh Allah. Bisa ikut rombongan Nabi Muhammad SAW. Nggak lagi jatuh bangun. Ini yang nggak tobat. Sebab di akhir ayat nanti ada yang tobat. Ada yang tobat. Lah ini nanti di sana kalau bersama rombongan Nabi Muhammad seperti mabainad dhuhri wal ashri karena dosa itu semua sudah diampuni oleh Allah waktu di dunia. Maka bertobat ayo semuanya urusan dengan riba.